Selamat sore guys. Hei, selamat sore. Sotik Monata dan, dan saya Ulfi Akademi 4. Nah, mau bikin single terbaru kita. Judulnya apa ya? Ku tak ingin tanpamu. Ku tak ingin tanpamu. Uh, untuk meramaikan industri musik dangdut Indonesia, mudah-mudahan diterima ke seluruh kalangan industri musik Indonesia dan terima kasih juga Mas Nanang Katul terima kasih Mas Nono Swarno yang sudah menciptakan lagu kami yang terbaru mudah-mudahan bumi Oke, salam kami berdua. Apa nih? Yang tadi nih? Lupa. Soul buat Soul. Oh, buat Soul yang terbaru uh, kita. Uh, mudah-mudahan seger warasan lo Cinawi. Buat Nemova Indonesia, salam juga dari saya. Salam Raja. Salam. Salam Raja. juga ngaruh. Para ngaruh tipis. Sudah.